dua mufrada tersebut. Usul itu apa? Fikih itu apa? Nah, barakallahu fikum. Namun kemarin terakhir kita ambil baru yang pertama itu usul. Usul itu adalah jamak daripada aslun. Eh, bentuk jamak dari awal dari mufrad yang dinamakan dengan aslun. Paham tidak? Ya? Mufrad asl maknanya adalah mayubna yubna alaihi ghairuhu. Eh, yang sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Sesuatu yang lain itu dibangun di Atasnya itu namanya aslun, pondasi, dasar pokok. Mahum ya? Adapun usul fikih adalah ilmu yang membahas mengenai apa? Ilmu yang membahas ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu. Naam atau na'am barakallahu fikum kaifiyatu istikhrajil ahkam syar'iyyah min adillatiha al-ijmaliyah ala wajhin ala wajhin syar'i atau ala wajhin sahih. Paham ya? Atau ala wajhin salim. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikumnya itu ilmu yang mengajarkan bagaimana atau diketahui dengannya tata cara untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang masih global. Nah, barakallahu fikum berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk yang selamat. Mahfum insyaallah ya? Aywan am. Atau dengan istilah lain adalah apa? Ilmu yang membuat nah barakallahu fikum al-ilmu alladhi yaj'al al-insan al-ilmu alladhi yaj'alu al-insan nam yatamakkan Eh, ilmu yang menjadikan manusia itu mapan dan mampu. Nah, barakallahu fikum. Nam min istikhrad eh, min al-ahkam syar'iyyah min adillatiha al-ijmaliyah ala wajhin salim. Artinya sama semua. Ilmu yang bikin manusia itu mapan dan mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i yang bersumber dari dalil yang masih global berdasarkan apa? sisi yang selamat. Apa maksudnya ya? Nah, sekarang kita masukin makna fikih itu apa? Ya, usul itu sudah kita bahas. Sekarang fikih itu apa? Qala al-muallif rahmatullah alaihi. Baqi alaina al-juz' tsani wa huwa al-fiqh. Yaqul muallif eh, muallif yang pertama tadi Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi sekarang yaqul muallif berkata muallif al-Imam Syihabuddin Al-Amriti rahmatullah alaihi. Paham ya? Nah. Wal fiqhu ilmun kulli hukmin syar'i ja'a jihadan duna hukmin qat'i. Jadi ilmu fikih itu atau fikih itu adalah ilmu mengenai apa hukum syar'i ya, yang datang berdasarkan istihad tanpa hukum qat'i, tanpa hukum yang qat'i yang pasti. Paham ya? Ini secara globalnya. Kita lihat nanti rinciannya apa maknanya. Karena ilmu fikih itu seringnya itu apa? Nah, barakallahu fikum dhanni. Dhanni itu dalam artian kemungkinan besarnya benar daripada kelirunya, gitu paham ya? Beda dengan apa? Apa? Lawan don Wahamun atau wahmun? eh? Waham ya? Wahmun, haknya di sukun. Kalau haknya di fathah, wahamun maknanya khalatun Tadi ya. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau waham itu kemungkinan enam kelirunya lebih besar daripada benarnya. Maafun salah ya. Contohnya misalkan orang sholat. Orang sholat ya misalkan Allahu Akbar. Sebutkan dalam dalil bahwasannya Rasulullah ketika mengangkat kedua tangannya hatwa makibai sejajar dengan apa? pundak atau nah ujung telinganya. Nah, itu enggak perlu kita Allahu Akbar. Ya dulu gini. Masa belum. Dan saja. Dan dalam artian nah kita sudah berprasangka semoga itu sudah pas dan tepat itu loh. Karena kalau kita toleh-toleh mah keliru. Kan otomatis kalau noleh nanti dan pas itu yakin. Tapi enggak perlu. Paham ya? Nah, karena gerakan seperti itu namanya yang nah barakallahu fikum dan seperti itu enggak masalah. Karena nggak mungkin kita langsung Allahu Akbar dibiar-biar dulu nih, pas belum. Kalau naik sedikit enggak kan. Emang ya, malah ganggu Apa maksudnya ini ya? Itu perlu diperhatikan itu. Nah. Kemudian juga ketika antum sujud, kelihatan sudah lurus atau belum, diperkirakan aja. Nah, diperkirakan bannya sudah lurus itu aja. Walaupun nanti misalnya miring sedikit tanpa kesengajaan tidak ada iskal. Apa itu maksudnya ya? Yang jelas seperti itu. Nah, kita lihat sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah al fikhu fil lughah, fikih secara bahasa adalah al-fahm. Paham ya pemahamannya? Wa minhu qaulu ta'ala qalu ya Shu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka ini kurang ajarnya orang-orang ini yang apa? Na'am barakallahu fikum penentang dalam artian umat Nabi Shu'aib ini. Mereka ya wa wahai Shu'aib mana nafqahu katsiran mimma taqul? Kami enggak paham kebanyakan apa yang kamu katakan. ini nafkah maksudnya. Paham ya? Ai ma nafhamu. Ngejek itu istilahnya ya. Allah musta'an. Wa qawlu ta'ala wa im wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah ada sesuatu melainkan semuanya itu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala tapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Ayam bertasbih enggak? Bertasbih. Kambing bertasbih enggak? Bertasbih juga. Hewan-hewan bertasbih juga, cuman kita nggak paham tasbihnya yang mana. Jangan seperti orang sufia. Sufia itu kalau dengar sapi meng mengeluarkan suaranya mengoh misalkan, suara itu wah itu berarti la ilallah katanya. Sebagian mereka seperti itu. Nanti kalau kucingnya meong meong meong wah berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil katanya. Itu keliru ya. Benar memang tidak ada sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala itu melainkan bertasbih dengannya, maksudnya dengan memuji Allah SWT, tapi kita kan nggak paham tasbihnya mereka. Jangan bergaya sok paham seperti itu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ini dalilnya mana syahidnya mana la tafqahuna la tafhamuna. Mahum ya? Kemudian ucapan Daud alaihissalam, "Wahlul 'uqdatam min tahu yafqahu qawli." Uraikanlah ikatan-ikatan pada lisanku ini. Naam, yafqahu qawli. Agar mereka memahami apa? ucapanku. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Mahfum salah? Ewa. Aila tafhamun. Kullu syai'an yusabbihu bihamdillah. Lakin ma nafkahu tasbihahu. Nah, segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah SWT. Tapi kami atau kita tidak memahami tasbihnya. Paham maksudnya nih? Nah, paham salah ya? Syahidnya apa? Fikih secara bahasa maknanya paham. Wahum kulubun la yafqahu nabiha ya la yafhamu nabiha Mahum. na barakallahu fikum. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din ay yufahimu fid din. Mahum. Naam. Bab syara' dalam syara' syariat, yaqulul mu'allif berkata mu'allif ilmu kulli hukmin. Ya, ilmu setiap hukum syar'iyyin, hukum syar'i ja'at hadan duna hukmin qat'i yang datang berdasarkan istihad bukan hukum qat'i hukum yang pasti. Yakni ilmu hukum syar'i al-mabni al-istihadi la al-qat'i. Oh ya, yaitu ilmu nah mengilmui hukum syar'i yang dibangun di atas istihad bukan di atas sesuatu yang pasti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Istihad dalam artian ya para ulama beristihad bahwasanya ini yang rajih, ini yang kuat pendapat ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ternyata kok keliru juga karena tidak di atas hukum yang pasti tadi. Paham ya maksudnya ya? Nah, Kecuali nanti barakallahu fikum yang pasti juga ada. Misalnya hukum mengenai salat lima waktu. Itu enggak ada istilah hukum itu prasangka dugaan yakin. Salat lima waktu wajib kan, paham ya? Naam. Faqaluhu ilmu kharaja bihi al-jahl. ilmu adalah jahil. Fal jahil laisa faqih. Maka orang yang bodoh itu tidak dikatakan faqih karena al-ilmu itu apa? Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa kemarin di awal-awal kitab Al-Usul min Al-Usul. Al-ilmu huwa idraku syai' ala huwa alaihi idrakan jaziman. Ya kan ilmu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Itu ilmu. Satu tambah satu berapa dua ilmu. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu ini anak kecil yang mengucapkan belum tahu apa-apa ya. nggak tahu. Misalkan. Berarti apa? Jahil basit. Satu tambah satu berapa? Nah ini yang mengucapkan orang besar. Bergaya sok tahu dia. Satu tambah satu itu tiga. Jahil apa? Merokap. Paham ya? enggak tahu jawab atau sok tahu gitu paham ya nah kemudian yang berikut lagi satu tambah satu berapa satu tambah satu itu kalau tidak salah dua masih ada lawat kalau tidak salah don karena kemungkinan benarnya apa besar kemudian satu tambah satu berapa satu tambah satu itu kalau tidak salah tiga apa namanya waham paham ya masih prasangka-sangkaan tapi kemungkinan kelirunya besar nah Kemudian yang ragu yang syak bagaimana? Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau enggak dua tiga. Ragu dia harus memastikan. Paham ya? Nah, itu semuanya sudah terkumpul di situ. Paham ya? Yang paling tinggi ya ilmu, al-ilmu. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti sesuai dengan hakikatnya. Satu tambah satu dua. Berarti ilmu. Mahfum salah ya? Nah, kata beliau, ilmu kharaja al-jahl, fal jahil laysa biwaqih. Karena orang yang bodoh tidak dikatakan faqih. Apa maksudnya ya? Naam. Wa qalu kulli hukmin syar'i kharaja bihi al-hukm al-aqli wal hukm al-hissi wal hukm al-'urfi aw al-'adi. Keluar dari hukum syar'i adalah hukum apa? Hukum secara akal dan hukum secara hissi. Hissi itu secara yang disaksikan dengan panca indera. Wa hukm al-'urfi aw al-'adi hukum yang di hukum secara adat istiadat atau kebiasaan. Apa maksudnya ya? Naam. Fahadi la tadkhul fil fikhi istilahan. Yang seperti ini tidak masuk dalam ilmu fikih secara istilah. Karena yang diinginkan dalam ilmu fikih secara istilah adalah apa? Hukum yang syar'i. Paham ya? Nah, wa in kanat fikhan fil lughah, walaupun pada asalnya dia dikatakan fikih secara bahasa. Paham ya ini ya? Nah, lakin laysa fikhan fil istilah, namun tidak dikatakan fikih secara istilah. Fa matalan qauluna sebagai contoh ucapan kita atau ucapan kami Al-juz'u ba'du al kul. Nah, sebagian itu adalah bagian dari keseluruhan. Benar enggak ini? Nah, hadza hukmun lakinahu aqli. Ini hukum benar hukum tapi ini secara akal itu loh. Secara akal bahwasanya sebagian itu adalah bagian dari keseluruhan. Oh ya, misalkan ini sekarang barakallahu fikum. Nam al-amud juz'un minal masjid. Paham ya? Tiang itu tiang bagian dari masjid. Jadi sebagian itu bagian dari keseluruhan itu loh. Benar nggak itu? Secara akal tahu. Nah, tapi ini akli la la yusamma fikhan istilah tidak dinamakan fikih secara istilah. Karena apa? Karena hukum secara akal. ya? Nah. Wa qaluna aklus sana yustatlaqu bihil batn. Memakan semacam sabun itu bisa membahayakan dan membuat rusak perut. Paham ya? Asana semacam sabun ya. Nah, atau semacam sabun ya, nah. Itu akan bikin apa? Membuat bahaya perut atau bikin membinasakan perut. Hadza hissi. Secara panca indera dirasakan enggak itu? enak. Tapi ini bukan fikih secara istilah. Mahum. Wa na wujudu sayyaratil amir 'indal bab tadullu ala wujudil amir. Secara urfi, kebiasaan, secara adat bagaimana? Adanya mobilnya pemimpin atau presiden di depan pintu atau semeng pintu menunjukkan bahwasanya adanya presiden situ. Adanya kotoran unta menunjukkan adanya unta. Paham ya? Al-ba'rah tadullu al ba'ir. Kotoran unta menunjukkan ada unta di situ. Ini secara apa? Urf. Secara urf. Hadza urfiyun aw 'adiyun. Ini perkara urf secara kebiasaan atau secara adat. Mahum ya? Idan al-hukmu alladhi yakunu fikhan huwa al-hukmu bil umuri syar'iyyah. Jika demikian berarti hukum yang dimaksud di sini hukum dikatakan fikih itu adalah hukum mengenai apa perkara-perkara yang syar'i. hadza qala kullu hukmin syar'i jaa istihadan. Paham ya? Oleh karena ini Al-Imam Amriti mengatakan setiap hukum syar'i yang datang dalam barakallahu dalam keadaan beristihad atau sumbernya dari istihad. Paham ya? Wa qalu ja istihadan yakni masdaruhu istihad. Sumbernya adalah istihad. Fa in kana yaqinian, kalau seandainya sumbernya bukan istihad tapi yakin, fa innahu ala ra'yil muallif laisa mafikan. Ini masih berputar menjelaskan tentang ucapan muallif ya. Berarti kalau yakin bukan fikih itu loh menurut berdasarkan pemikirannya atau pendapatnya muallif. Layu sama fikhan tidak namakan fikih. mohon. Fal ilmu bi wujubis shalah ala al muallif laysa fikhin. Benar enggak nih? Ilmu tentang wajibnya salat lima waktu berdasarkan ucapan muallif fikih bukan? Nah, eh, fikih bukan? Fikih bukan? Bukan fikih. Karena muallif mengatakan apa? Sumbernya ijtihad. Nah, orang yakin enggak bahwa salat lima waktu wajib? Yakin. Karena ijtihad atau karena yakin? Yakin. Berarti kata beliau laisa bifikin bukan fikih berdasarkan ucapan muallif. Oleh karena itu pengertian fikih nanti lebih bagus lagi di bawahnya nanti, yang digaris bawahi nanti. Nah, Li'annahu qat'iyyun karena ini perkara yang kotri pasti, bukan perkara yang don lagi, bukan don ni layah tadu ila istihad, tak perlu lagi istihad. Nah, salat lima waktu hukumnya apa? Anak istihad dulu anak. Anak istihad dulu lah. tak perlu istihad langsung hukum salat lima waktu memang wajib selesai urusan. kotri enggak? kotri kotri itu yang pasti bukan ni. Nah, Wa qala ba'dul ulama rahimahumullah wa huwa sahih dan sebagian para ulama nah berkata dan ini yang adalah yang benar. Innal fikha bahwasanya fikih itu fi syara' secara syariat adalah ma'rifatul ahkamil amaliyati at-taklifiyah duna ghairiha min al-ahkam. Nah, ya. fikih itu adalah apa? Mengenal hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan. Nah, sesuatu yang dibebankan oleh syariat amalan-amalan taklifiyah itu amalan-amalan pembebanan syariat itu duna ghariyah bukan yang selainnya daripada hukum-hukum yang ada. Paham ya? Nanti yang dihafal yang bawahnya nanti. kalau ahkamil aqdiyah wal badaniyah wa ghair Seperti hukum-hukum masalah aqdiyah transaksi eh, transaksi kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli, transaksi pernikahan, paham ya? Nah, wal badaniyah atau mengenai hukum-hukum berkaitan masalah badannya. Ya enggak? Bersuci dan semisalnya. Paham belum? Nah, intinya apa? Intinya berkaitan masalah amalan-amalan pembebanan syariat. Fahadha huwal fikhu, maka inilah dikatakan fikih, yakni ma'rifatul ahkamil amaliyah taklifiyah, mengetahui hukum-hukum nah barakallahu fikum yang berkaitan dengan amalan taklifiyah, amalan-amalan pembebanan syariat, yaitu wajib, haram, mubah, makruh, sunnah, paham itu seperti itu ya? Nah, hadha huwa ta'riful fikih fil islah. Inilah pengertian fikih secara istilah Walahu walahu aidan ta'rifun akhar. Dan juga ada pengertian yang lain juga. Wa ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqati bi af'al mukallafin. Ini yang dihafal nanti Ya. Yang dihafal yang ini ya. Dan memiliki pengertian yang lain. Fikih itu adalah pengertian yang lain ini. Ini yang dihafal ya. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i al-muta'alliqah yang punya keterkaitan bi afal mukallafin dengan perbuatan-perbuatan orang yang telah terbebani syariat. Berarti menuju dewasaan itu. Paham ya? Karena ahkamu taklifiyah, al-ahkamu taklifiyah ada berapa? Totalnya ada lima. Ada lima ya. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. Yang mubah ini para fikum tidak memiliki hukum tersendiri. Dia akan mengeluarkan hukum tergantung dengan niat dan tujuan. Mubah. Paham ya? pun yang empat memiliki hukum tersendiri. Kalau wajib adalah apa? Na barakallahu fikum yusabu fa'iluhu wa yastahiqul 'iqab tarikuhu. Pelakunya dapat pahala dan orang yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Berhak ya enggak diwajibkan ya, berhak mendapatkan hukuman. Kemudian sunnah apa? Yusabu fa'iluhu wala yastahiqul 'iqab tarikuhu. Paham itu ya? Nah, pelakunya dapat pahala dan orang yang meninggalkan sunnah tidak berhak mendapatkan hukuman. Paham itu ya? Kemudian kalau perkara yang haram, perkara yang haram, nah barakallahu fikum, yusabu tarikuhu wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Sebaliknya berarti. Yang meninggalkan dapat pahala, yang mengerjakan apa berhak mendapatkan hukuman. Kalau makruh, yusabu tarikuhu nam lam yu'aqab aw wa la yastahiqul iqab fa'iluhu. Paham ya? Nam, diberi pahala orang yang meninggalkan perkara makruh tersebut dan tidak berhak mendapatkan hukuman orang yang mengerjakan perkara makruh tersebut. Kalau mubah bagaimana? Nah, al-mubah, mubah itu apa? Yang tidak ada keterkaitan dengan empat perkara tersebut kecuali dengan niat dan tujuan. Perkara mubah paham ya? Perkara boleh. Makan boleh, minum boleh, berjalan boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ngambil air boleh. Paham ya? Tapi kalau niat dan tujuannya itulah akan menentukan nanti. Misalkan dia ngambil air untuk nyiram orang. Paham ya? Ngambil airnya orang dengan dolim itu. Haram enggak jadinya? Haram. Yang kemarin contohnya apa? Bawa apa itu? Bawa tangga. Bawa tangga boleh awalnya? Hukum asalnya boleh bawa tangga mau kemana saja silakan tafadhol. Paham ya? Tapi dia bawa tangga untuk mencuri. Paham ya? Untuk mencuri mangga tetangganya misalkan. Jadi haram hukumnya. Paham ya? Jalan kaki hukumnya apa? Mubah. Silakan ternyata jalan jalan kaki untuk bioskop. Jadi haram hukumnya. Paham ya? Karena nanti masuk dalam apa? Al-ahkam barakallahu fikum al-wasail laha ahkamul maqasid. Paham ya? Wasilah-wasilah itu nanti memiliki hukum, tujuan dan nah barakallahu fikum puncaknya. Tujuannya untuk apa? Puncak untuk apa? Naam. Dalam sini barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi yang diapa tadi ya, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-muta'alliqati bi af'alil mukallafin. Wa bina'an 'ala hadha ta'rif al-akhir, ya kan kata beliau, dan dibangun di atas definisi yang terakhir ini tadkhulu fihi al-ahkamul qat'iyyah. Naam. Akhirnya masuk ke apa? masuk hukum-hukum yang pasti. Amin ya? Berdasarkan apa? Dibangun berdasarkan pengertian yang terakhir ini, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan mengenai perbuatan orang-orang yang terbebani oleh syariat, apa masuk di dalamnya adalah hukum-hukum qat'i. Salat lima waktu hukumnya apa wajib? Hukum qat'i enggak masuk di situ juga karena masuk dalam pembebanan syariat. Mafhum? Naam. Fala ilmu bi wujubi shalah wa zakah wa siyam wal hajj yusama 'ala at akhir fi na'am. Mengilmui tentang wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, wajibnya haji dinamakan berdasarkan pengertian yang terakhir ini adalah fikih. Walau sama fikhan ala ra'il awal dan tidak dinamakan fikih berdasarkan pemikiran atau pendapat yang pertama. Mahum ya? Nah, ini kritikan terhadap mu'alif juga. Naam. Fal ilmu bi anna Allah wahidun, hadza yadkhulu fil aqaid, falaysa fikhan fi istilah al-usul fikh. Maka mengilmui mengenai apa? Allah Taala adalah satu Allah Ta'ala ada satu tunggal. Hada yadkhul fil aqaid. Ini masuk dalam perkara akidah. Perkara hukum atau perkara akidah? Perkara hukum. Ini perkara akidah kita lihat, perkara keyakinan. Falaisa fikhan fi istilah usul fikih. Maka ini bukan termasuk fikih di dalam pembahasan masalah usul fikih. Lakinnahu fi syari'ati fikhun, tapi bukan masalah itu ya. Secara usul fikih bukan masuk dalam fikih, tapi secara syariat masuk dalam fikih. Ilmu fikih yang paling besar kan bahkan mengenal Allah Ta'ala dikenal dengan al-fiqhul akbar fikih yang paling besar mengenal Allah Allah Subhanahu taala. Nah, kita lihat nanti. Bal huwa a'dhamul fikih, bahkan itu adalah fikih yang paling besar. hadza sama ba'dul ulama ilmal aqaid al-fikh al-akbar. Oleh karena ini, sebagian para ulama menamakan ilmu akidah, ilmu keyakinan itu adalah ilmu yang paling besar, fikih yang paling besar. Wa ma yata'allaqu nam bi af'al mukallafin samahul fikh al-aswar. Adapun yang berkaitan mengenai perbuatan-perbuatan orang-orang yang terbeban syariat, Nah, maka ahlul ilm, para ulama, sebagian ulama menamakan itu fikih yang kecil. Karena intinya keyakinan tadi kan intinya kan? Naam. Bahwa jadirun bi an yusammal fikhal akbar. Dan memang masalah keyakinan itu pantas dan layak untuk dinamakan dengan fikih akbar. Paham ya? Ai ma yata'allaqu billahi azza wa jalla wa wal fikhul akbar. Maksudnya adalah perkara yang berkaitan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah fikul akbar. Wa may ta'allaq bi af'alina, adapun yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan kami. Nah, perbuatan-perbuatan makhluk yang terbeban syariat bahwa al-fikul asghar. huwa al-fikhu al-asghar. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Idan al hukm al qat'i ala al mu'allif laysa yusra Jika demikian berarti apa? Berdasarkan ucapan mu'allif dalam matan tersebut, hukum yang sifatnya qat'i yang pasti, yang yakin Nah, itu tidak dinamakan fikih. Karena beliau menyandarkan hukumnya berdasarkan apa? Istihad. Nah, masalah kalau permasalahan. tasawur syai' biduni hukmin hal yusama fikhan? Ada gambaran terhadap sesuatu tanpa menghukumi apakah dinamakan fikih? Paham ya sekarang perhatikan ya. Fikih kan pemahamannya sebenarnya. Sekarang tasawur syai' ada gambaran terhadap sesuatu biduni hukmin tanpa hukum. Apakah kata fikih atau tidak? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada gambaran bahwa khamar itu haram. Ya, khamar itu memabukkan, gambaran khamar itu memabukkan. Tapi dia belum menghukumi. Fikir bukan itu? Bukan ya? La, bukan. Fakauni atasawwar al-wajib wal muharram wal mustahab hadza laysa hukman. Perhatikan ini. Maka keadaanku atas atasawwar wajib menggambarkan perkara yang wajib, menggambarkan perkara yang haram, menggambarkan perkara mustahab, mustahab itu sunnah ya mandub sama aja. Mustahab, sunnah, mandub itu sama aja. Hadza laysa hukman ini bukan hukum. Nah, kalau cuma gambaran belum hukum itu loh. Paham ya? Nah, balabudda an ahkum wa usbit syai'an li syai'in. Namun bahkan harus aku menghukumi dan menetapkan sesuatu untuk sesuatu. Paham ya? Khamr hukumnya adalah haram. Barulah menghukumi fikih itu berarti. Kenapa haram? Karena memabukkan. Kulum sirin haramun. Ada berikutnya barakallahu fikum mengenai pembagian masalah